بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد حديرين Jamaah Masjid Agung al ukhwah Kota Bandung yang Allah muliakan Juga para pendengar Radio Reja Bandung Baik melalui radio, streaming, Youtube ataupun Facebook Pendengar Radio Al-Bayan Cianjur Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Riz Kebumen Surakalbu, Jayapura, Amuba di Pangkal Pinang, Hidayah di Pekanbaru dan beberapa radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita ini di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini sedikit agak telat 10 menitan kita masih bisa dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan kajian tentang amalan hati. Kita sedang membahas bab takwa. <clears throat> Kita sudah menerangkan makna takwa, ayat-ayat Al-Quran tentang takwa, makna hakko tukati, takwa dengan sebenarnya takwa juga takwa di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sudah kita terangkan, tinggal kita melangkah kepada penjelasan min akwalis sahabati wa ghairihim fit taqwa. Perkataan beberapa sahabat dan para ulama yang lain tentang takwa. Umar Ibn Khattab radhiyallahu an <clears throat> pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang makna takwa. Dia menjawab, "Hal akhadta tariqan la syauk?" Pernah enggak kamu mengambil jalan yang penuh dengan duri, penuh dengan benda-benda tajam, mungkin ada duri, mungkin ada beling-beling atau kerikil-kerikil tajam. Pernah enggak? Dia menjawab, "Na'am, ya, saya pernah." Fama amil tafihi, apa yang kamu lakukan? Ketika mengambil jalan yang penuh dengan duri tadi. Umar menjawab, tasyammartu wa hadartu Qal fadzakat taqwa. Aku waspada. Aku hati-hati. Pertama melihat tempat mana yang enggak ada durinya, enggak ada kerikil tajamnya, enggak ada belingnya ya. Kedua mungkin menjaga keseimbangan. Biar enggak jatuh, biar enggak kepeleset. Kadang-kadang harus ari jengke bahasa Indonesia naon harus jinjit harus jinjit itu yang dilakukan kata Ubay itulah takwa jadi dari ucapan Ubay ini bisa kita ambil pengertian takwa kehati-hatian dan kewaspadaan dalam segala hal Jangan sampai menginjak hal yang membahayakan dirinya. Jangan sampai menginjak duri, kerikil tajam, beling atau yang sejenisnya. Aplikasinya di dalam kehidupan jangan sampai ketika kita bicara ucapan kita atau ketika kita bertindak tindakan kita menginjak melakukan apa yang Allah larang mengucapkan perkataan yang bisa mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Jadi kehati-hatian inilah yang menjadi aplikasi dari takwa. Riwayat yang barusan dinukil dari kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran susunan Imam Al-Qurtubi. Pernah Umar bin Khattab menulis surat kepada anaknya yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Salah satu isi dari surat setelah hamdalah, syahadat dan salawat amma ba'd fa inni usika bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu man ittaqah waqah wa man aqradahu jazahu wa man syakarahu zadahu waj'alit taqwa nasba ainaik waja' wajala'a qalbik kata Umar adapun setelah itu setelah tadi syahadat hamdalah syahadat salawat aku mewasiatkanmu agar bertakwa kepada Allah tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya wasiat. Oh, Walaupun anaknya ini sudah kata orang Sunda mah kaceluk kaawun-awun kakoncara kajana pria. Beken, masyhur, populer dengan ketakwaannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Abdullah rajulun salih." Sesungguhnya Abdullah itu seorang laki-laki yang saleh. Ketakwaannya tidak hanya diakui oleh orang biasa, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Umar melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah. Lalu beliau menjelaskan beberapa poin efek dari ketakwaan. Fa'innahu manittaqah waqah. Karena sungguh siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan melindunginya. Allah akan menjaganya. Al jazau min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan bentuk atau jenis perbuatan. Bentuk perbuatan manusia bertakwa kepada Allah dalam arti menjaga aturan Allah agar tidak dilanggar. Hati-hati. Efeknya Allah akan menjaga dia. Waman aqradahu jazah. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, jazahu Allah akan membalasnya. Waman man dzalladzi aqra man ah, wa may yuqridillaha qardan hasanah. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Dalam Berbagai macam ayat diungkapkan dengan balasan yang berbeda yudha'ifu lahu walahu ajrun karim. Allah akan lipat gandakan balasannya di dunia. Walahu ajrun karim dan baginya akan peroleh pahala yang sangat mulia di akhirat. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maknanya infak, sedekah, tutulung kanu butuh tatalang kanu susah meremaweh kapapada manusia menolong orang itu ikrad itu memberikan pinjaman yang baik kepada Allah jazah Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda di dunia dan memberikan pahala yang sangat mulia di akhirat infak sedekah disebut oleh Allah dengan sebutan memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik seolah-olah kita meminjamkan kenapa ini menunjukkan kepastian infak sodakoh di jalan Allah itu dibalas oleh Allah dibayar karena membayar pinjaman hukumnya apa wajib Seolah-olah Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan balasan berlipat ganda kepada orang yang infak dan sodakoh dengan balasan yang berlipat ganda di dunia dan pahala yang sangat menggiurkan di akhirat. Karena Allah itu tidak pernah memungkiri janjinya. Ya, maka memberi pinjaman kepada Allah dalam arti infak ataupun sodakoh termasuk salah satu penyebab dilancarkan dimudahkannya rizki orang itu oleh Allah Azza wa Jalla berkata Rasul alaihi salatu wassalam ma naqasa min sadaqah sebelumnya bersumpah wallahi demi Allah mana naqasa malun bis sadaqah tidak akan berkurang harta karena sadaqah tapi akan bertambah ya di dunia terlebih di akhirat. Oleh karena itu Umar menyatakan waman aqradahu jaza. Siapa orang yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan membalasnya. Waman syakarahu zadah. Siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum Inna adabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat karunianya kepadamu. Tapi kalau kamu kufur, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Nikmat yang sudah diberikan itu karena tidak disyukuri, dicabut lagi oleh Allah, diganti dengan azab. Dzalika bi annallaha lam yakum ghayran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiruhu hatta yughayyiru bi anfusihim Allah itu tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sehingga kaum itu yang merubah nikmat menjadi azab Merubah nikmat menjadi azab dalam arti nikmat itu tidak disyukuri, bahkan dikufuri. Allah rubah nikmat itu menjadi azab. Allah cabut nikmat itu, Allah ganti dengan azab. Al jazaa'u min jinsil amal. Jadi balasan akan disesuaikan dengan jenis jenis perbuatan. Siapa yang bertakwa kepada Allah dalam arti, dalam aplikasi menjaga syariat Allah, Allah akan menjaga dia. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang, Allah akan berikan kemudahan kepada dia. Siapa orang yang melepaskan orang lain dari kesulitan, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan. Dan seterusnya Makanya niat kita, motivasi kita berbuat baik kepada siapapun, kepada orang itu motivasinya bukan agar orang itu membalas kebaikan kita. Ya syukur kalau dia membalas kebaikan kita nggak apa-apa. Dan ingat, balasan kebaikan dari orang kepada kita nggak seberapa. Tapi motivasi utama agar yang membalas kebaikan kita ke orang itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Kita berikan kemudahan kepada orang Allah akan memudahkan urusan kita Kita lepaskan orang dari kesulitan Seberapa amat dia bisa membalas kepada kita atau tidak Allah yang akan membalasnya kepada kita Tidak mengharapkan balasan dari orang Bahkan ucapan terima kasih La nuridu minkum jaza'a wala syukur kami tidak menginginkan balasan dari kalian atau bahkan ucapan terima kasih. Yang kami butuhkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wasiat Umar kepada anaknya, takwalah kamu kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepadanya Allah akan menjaganya. Siapa orang yang memberikan balas eh, pinjaman yang baik Allah akan berikan balasannya. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat karunia-Nya. Waj'alit taqwa nasba ainaik wa jala'a qalbik. Jadikan takwa selalu berada di kelopak kedua matamu dan jadikan takwa sebagai pengisi penuh hatimu seluruh ruang dan relung hatimu isi semuanya itu dengan takwa ini wasiat Umar kepada anaknya berkata sang anak siapa sang anak itu Abdullah bin Umar. Tapi perkataan ini tidak dalam rangka merespon perkataan bapaknya tadi ini di kesempatan yang lain. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu La yablughul 'amdu haqiqata taqwa hatta yadama haka fi sadri. Tidaklah seorang hamba sampai pada hakikat takwa sehingga dia meninggalkan apa-apa yang terbersit di dalam hatinya. Maknanya yang terbersit itu ajakan untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat. Dan itulah hakikat asal dari jiwa manusia. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa, sesungguhnya jiwa inna nafsa pakai inna sesungguhnya. Ini menunjukkan kesungguh-sungguhan. La ammaratun pasti benar-benar bersungguh-sungguh memberikan perintah bisu kepada keburukan Pertama adanya huruf inna, huruf taukid namanya. Yang kedua adanya huruf lam, lam taukid la, la dibaca pendek. Ketiga ammarah, ammarah itu segat mubalaghah dalam bahasa Arab. Artinya benar-benar sering-sering terus-menerus memerintahkan agar melakukan keburukan. Selalu terus tuh. Tidak hanya di kalangan orang awam, hatta di kalangan orang soleh. Di kalangan orang ahli ibadah ada terbersih dalam fikiran dalam hati dan itulah yang disebut oleh Ibnu Umar dengan sebutan haka fi Itu bisikan di dalam hati. Selalu itu hakikat dari jiwa manusia pada asalnya begitu. Inna nafsala ammaratun bisu'i illa man rahimah Sesungguhnya jiwa itu selalu selalu benar-benar terus-menerus memerintahkan kepada keburukan kecuali orang-orang yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidaklah seorang hamba mencapai hakikat takwa yang sebenarnya sehingga dia meninggalkan apa yang terbersit di dalam hatinya berupa ajakan untuk melakukan keburukan tadi. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, "Tamamut taqwa ayattaqiyal ayattaqiyallaha al-'abdu hatta yattaqiyahu fi mithqali dzarratin hatta yatsruka ba'dha ma yara annahu halalun khasyata an yakuna haraman yakunu hijaban bainahu wa bainal haram." فإن الله قد بين للعبد الذي يسيرهم إليه قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فلا تحقرن شيئا من الشر أن يتقيه ولا شيئا من الخر أن تفعله Kata Abu Darda, kesempurnaan takwa adalah seorang hamba bertakwa kepada Allah sampai ketakwaannya mencapai kadar sekecil debu. Zarrah bahasa kitanya sekecil atom. Bagian terkecil dari suatu unsur, bukan kacang atom, kacang atom gede. Ini atom itu sekecil debu. Saking kecilnya mungkin nggak kelihatan dengan mata telanjang. Sampai sekecil itu dia bertakwa, ya, sehingga dia meninggalkan apa yang menurut dia halal, tapi ada sedikit kekhawatiran ini haram. Sehingga sikap kehati-hatian itu menjadi hijab, penghalang antara dia dengan sesuatu yang haram. Dia berpandangan itu halal, tapi ada kemungkinan haram. Atau yang halal tadi bisa menghantarkan dia kepada sesuatu yang haram. Maka itu dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Istilah fiqih para ulama menyatakan itu makruh. Ditinggalkan dengan sejauh-jauhnya Khawatir itu termenjerumuskan dirinya ke dalam yang haram dan minimal itu menjadi penghalang antara dia dengan suatu yang haram. Kenapa orang yang bertakwa seperti itu? Karena Allah telah menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa Allah itu sebagai tempat kembali seluruh makhluk dan akan menghisab seluruh perbuatan makhluk nanti. Allah berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Siapa orang yang mengamalkan kebaikan sekecil atom kecil banget ya maka dia akan tetap melihat efeknya, balasannya, akibatnya dari Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, siapa orang yang mengamalkan satu keburukan sekecil atom saja. Saking kecilnya nggak kelihatan apalagi kerasa. nggak nggak kerasa. Tapi tahu itu keburukan akan dia lihat balasannya. Maka kata Abu Darda, "Fala tahqiranna syai'an minasyar an tattaqiyah." Jangan kalian anggap remeh keburukan sekecil apapun. Jangan dianggap remeh untuk kamu menjaga diri darinya. Jangan ada anggapan lain ini mah walaupun dosa dosanya nggak gede-gede amat lah gitu ya kecil nggak apa-apa sekali dua kali dikerjakan jangan anggap remeh sebuah keburukan tapi lihat kepada siapa kamu berbuat buruk itu Jangan anggap enteng sebuah dosa. Ini kan dosanya kecil gitu ya. Tapi lihat, kepada siapa kamu berbuat dosa kecil tadi? Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan segalanya kepada kita. Dan jangan kalian anggap kecil kebaikan untuk dilakukan. Ah ini mah pahalanya kecil, saya mah nggak akan melakukan ini. Jangan sekecil apapun maka perbutkan itu sebagaimana para sahabat zaman dahulu melakukan amalan-amalan sunnah karena dia sunnah kita meninggalkan amalan sunnah hanya karena ah itu mas sunnah ini ya beda kan sekecil apapun kebaikan dan pahala dari suatu amal baik oleh para sahabat tidak pernah dilewatkan Berkata Sahal bin Abdullah rahimahullahu taala, "Man arada an tasihha lahu taqwa falyatrukiz dzunuba kullaha." Siapa orang yang ingin ketakwaannya benar, hendaklah dia meninggalkan dosa seluruhnya, termasuk yang kita anggap kecil-kecil tadi yang kita anggap remeh-remeh tadi, yang kita anggap ah ini mah dosanya juga kalau ditimbang itu timbangan enggak akan bergerak saking kecilnya, Enggak. Tinggalkan seluruhnya dan itu salah satu di antara aplikasi ketakwaan. Itulah penjelasan beberapa orang sahabat dan para ulama tentang takwa. Berkata muallif, coba perhatikan. Wa hadhil aqwalu tadullu ala ihtimamil qawmi bittaqwa wa su'alihim anha wa harsihim ala tawasi wal amali biha. Nas'alullaha jalla wa ala إنه yaj'alana minal muttaqin innahu Seluruh ucapan para sahabat dan para ulama tadi menunjukkan besarnya perhatian mereka tentang takwa pertanyaan mereka tentang takwa dan kesungguh-sungguhan mereka untuk saling mewasiatkan ketakwaan dan mengamalkan ketakwaan di antara sama mereka yang kita memohon kepada Allah semoga Allah azza wa menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa karena sungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu tamat Selesai penjelasan para sahabat tentang takwa. Ngajinya belum selesai. Poin berikutnya yang dijelaskan dalam kitab yang sedang kita bahas ini adalah At-taqwa wasiatullahi wa rasulih. Takwa ini adalah wasiat Allah dan Rasulnya wasiat wajib dilaksanakan melebihi kewajiban melaksanakan perintah. Kadar kewajiban berupa wasiat lebih besar, lebih tinggi daripada kadar kewajiban terhadap perintah. Kenapa? Karena wasiat mengandung nilai lebih daripada sekadar perintah. Perintah kadang-kadang hanya untuk perorangan atau untuk manusia di generasi tertentu tapi tidak di generasi yang lain. Tapi wasiat sesuatu yang diperintahkan secara turun temurun sejak zaman bahula sampai zaman kapanpun. Dan takwa termasuk salah satu di antara wasiat Allah sejak zaman manusia pertama. Zaman Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Sampai nanti pada hari kiamat wasiat ini berlaku terus tanpa ada putusnya di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap generasi. Takwa adalah kumpulan seluruh kebaikan. Karena dia merupakan wasiat Allah kepada manusia pertama sampai manusia terakhir. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa 131. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله Kata Allah milik Allah lah seluruh yang ada di langit Seluruh yang ada di bumi Dan sesungguhnya kami telah mewasiatkan, telah memberi wasiat kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian. Sejak zaman dahulu, wa iyyakum dan juga memberikan wasiat kepada kalian. Apa isi wasiatnya? Anittaqullah, hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah pertama oleh Allah diungkapkan sebagai wasiat yang kedua wasiat ini telah Allah berikan sejak manusia zaman bahula mula dan terus sampai generasi terakhir. Berkata Ba'dul Arifin Arifin jama dari arif. Kalau dalam bahasa kita makna arif itu bijaksana ya. Makna arifin itu ulama. Berkata para ulama, هذه الآية الراحل أي القرآن لأنه جميعه يدور عليها وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما حيث قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن Ayat tadi surah An-Nisa 131 merupakan poros bagi seluruh ayat Al-Qur'an karena seluruh ayat Al-Qur'an bertumpu pada ayat ini. Coba lihat Al-Qur'an menyatakan Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya merupakan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Isinya seluruhnya menggiring manusia untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu wasiat Allah sejak manusia pertama sampai manusia terakhir. Seluruh ayat ini bertumpu pada ayat ini. Ya. Takwa juga wasiat Rasul SAW kepada beberapa sahabat pilihan yang dicintai kepada Abu Dhar kepada Mu'ad dan yang lain-lain. Berkata Rasul Ali Alaihi wasallam, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Orang kadang-kadang bertakwa tempat tertentu. Dalam keadaan tertentu, di tempat lain keadaan lain beda lagi. Di hadapan banyak orang dia bertakwa. Ketika menyendiri, dia keluar lagi dari ketakwaan. Ketika dalam kondisi tertentu, dia bertakwa. Kondisi lainnya berubah lagi, ya. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini wasiat yang pertama. Waat bi biisayatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Maka kebaikan itu bisa menghapus dosa dari keburukan tadi. Ingat, ini penerapan dalil ini jangan keliru loh. Ayat atau hadis ini bukan sebagai dalil untuk melegitimasi berbuat dosa. apa-apa kita berbuat dosa dulu nanti hapus dengan kebaikan setelah. Bukan begitu. Tapi ketika kita terjerumus dalam dosa, cepat-cepat tobat dan ikuti tobatnya dengan kebaikan. Maka kebaikan tadi menghapus dosa tadi. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan Innal hasanati yudhibnas sayyiat Sesungguhnya Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa akibat kesalahan semua kebaikan itu menghapus dosa. As-salawatul khamis wal jumu'ah ila al jumu'ah wal ramadan ila ramadan wa fi riwayatin wal umrah ila al umrah mukaffiratun liman bainahun salat yang lima waktu Jumat ke Jumat Ramadan ke Ramadan umrah ke umrah itu menghapus Dosa-dosa yang kita lakukan antara ibadah-ibadah tadi. Salat asar tadi menghapus dosa kita dari zuhur sampai asar. Dari asar sampai maghrib mungkin kita terjerumus lagi ke dalam dosa. Nanti kita salat maghrib lagi. Maghrib tadi menghapus dosa antara asar sampai maghrib. Nanti isya salat lagi. Salat kita, isya kita menghapus dosa antara maghrib dengan isya. Terus begitu. Begitulah seluruh kebaikan. Maka ikuti kalau kita sudah berbuat salah, berbuat dosa cepat-cepat. Lakukan kebaikan apapun, ya. Setelah gibah, astagfirullahalazim saya gibah euy. Eh. Kodok saku, sedekah, infak. Kepada orang membutuhkan, kepada canceling yang lewat, ya. Baca Al-Qur'an atau apapun kebaikan yang bisa kita lakukan di saat itu. Maka itu menghapus dosa yang kita lakukan sebelum. Beliau bersabda wa'at bi sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan tadi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin dan berakhlaklah kamu kepada manusia dengan sebaik-baik akhlak dengan akhlak yang baik Dulu kita pernah mengkaji ya keutamaan akhlak. Akhlak itu bisa menghapus dosa. Akhlak yang baik itu pahalanya sama dengan tahajud tiap malam dan besoknya siangnya saum sunnah. Tahajudnya sunnah. Tahajud sebaik-baik ibadah yang bisa kita lakukan di malam hari. Saum sebaik-baik ibadah yang bisa kita lakukan di siang hari. Orang malamnya tahajud, siangnya saum. Kebayang nggak gede pahalanya? Iya, gede pahalanya. Pahala bertambah, dosa berkurang. Karena tahajud dan saum ya walaupun hukumnya sunnah itu kebaikan, semua kebaikan menggugurkan dosa. Kebayang kalau tiap hari begitu. Malamnya tahajud, siangnya saum. Dosanya berkurang, berkurang, berkurang, pahalanya bertambah, bertambah, bertambah dengan jumlah yang sangat banyak. Akhlak yang baik yang dilakukan seorang mukmin pahalanya sama dengan pahala ahli tahajud dan ahli saum. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innal mu'mina bi husni khuluqihi ya yudriku darajatas al qawwam. Sesungguhnya seorang mukmin dengan kebaikan akhlak yang dilakukannya mampu meraih derajat as-sawam al-qawwam. Sawam bentuk segat mubalaghah dari soim. Soim apa artinya? Orang yang saum. Tapi sekali dua kali. Kalau saumnya terus menerus saum terus, dia disebut dengan sebutan sawam. Qawam dari qaim. Qaim orang yang salat malam. Sekali dua kali. Kalau sholatnya terus-terus kawam Seorang mumin dengan kemuliaan akhlaknya, dia mampu meraih pahala yang sama dengan pahala ahli tahajud dan ahli saum. Makanya takwa inilah yang menjadikan eh, akhlak inilah yang menjadikan penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga sebagaimana hadis yang sudah kita bahas kemarin suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari mayudkhilun nasal jannah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga, beliau menjawab takwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Makanya ini menjadi wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Inilah poin tentang bahwa takwa merupakan wasiat dari Allah kepada seluruh makhluk dari awal sampai akhir. Poin berikutnya. Kenapa takwa ini dibahas di dalam bab amalan hati? Karena takwa termasuk amalan hati yang lalu teraplikasi dalam bentuk perbuatan amal-amal yang zahir, amal yang dilakukan oleh anggota badan itu tergantung kondisi batin, kondisi hati. Di dalam jasad tubuh manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, maka baik seluruh anggota badannya. Bila buruk, buruk pula. Maknanya ini kan segumpal daging ini apa? Hati. Kalau hati ini baik, hati ini akan memerintahkan seluruh anggota badan untuk melakukan perbuatan baik. Kalau hatinya buruk, hati yang buruk akan memerintahkan seluruh anggota badan untuk berbuat buruk. Perbuatan buruk yang dilakukan oleh anggota badan oleh mata, oleh mulut, oleh tangan, oleh kaki, oleh seluruh tubuh cermin dari kondisi hati. Mustahil perbuatan anggota badan bertolak belakang dengan keadaan hati, nggak mungkin. Makanya kalau seorang berperilaku buruk itu cermin dari keburukan apanya? Keburukan hatinya. Maka nggak boh, nggak bisa orang mengatakan orang itu nyebelin, mulutnya kasar, nyakitin orang terus ya, tangannya juga kasar, berbuat dolim kepada orang. Dia berkata, saya mah gini-gini juga hati saya mah ada baik atau bersih. <laughs> Ada wanita tidak menutup aurat, mengumbar auratnya, rambutnya kemana-mana, lehernya kemana-mana, dadanya kemana-mana, pakai lekbong lagi, ya. Jadi dia umbar auratnya. Ditegur mbak itu tolong tutup auratnya. Saya mah mengumbar aurat lagi dia juga Hati saya mah bersih. Hati saya mah baik. Yang penting kan hati. <laughs> Nggak bisa. Amalan nah, anggota badan itu merupakan indikator dari keadaan hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasada kulluh jasadu kulluhu wa idza fasada fasada fasadal jasadu kulluhu ala wahil qalb. Ingat di hati dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baik pulalah amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Bila buruk, buruk. Ini hati. Baik buruknya amalan yang dilakukan oleh anggota badan itu cermin dari hati dan takwa termasuk amalan yang dilakukan oleh hati. Berkata muallif, "Innama tufsalu bima yaqau fil qalbi min 'azamatillahi wa hubbihi wa khusyatihi wa muraqabatihi." Amalan-amalan anggota badan hanyalah akan dilakukan sesuai dengan seberapa besar hati mengagungkan Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Siapa orang yang hatinya sangat mengagungkan Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Hati ini akan menyuruh seluruh anggota badannya untuk hati-hati itu. Jangan sampai Allah murka kepada kita akibat perbuatan yang dilakukan anggota badan. Pasti akan komit loyal kepada aturan Allah Azza wa Jalla yang diagungkan, dicintai, ditakuti dan selalu dianggap mengawasi kita, diyakini mengawasi kita. Akan seperti itu tuh. Maka kelancangan, kenekadan anggota badan dalam beramal, nekat melanggar apa yang dilarang oleh Allah mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla menunjukkan tipisnya pengagungan dia kepada Allah. Tipisnya rasa cinta dan takut dia kepada Allah. Tipisnya rasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi apa yang dilakukan anggota badan adalah cermin dari hatinya. Saya mah memang pencuri, memang perampok, tapi hati saya mah baik. <laughs> Sekali lagi itu sebuah ungkapan yang bertolak belakang. Saya pernah jelaskan tentang motor atau mobil. Tank bensinnya kelihatan apa tidak? Tank bensin mobil atau motor kelihatan apa tidak? Kalau tank motor kelihatan ya, tapi bensinnya enggak. Mobil enggak kelihatan. Kita enggak bisa noong tina tempat apa namanya pengisian bensin cing bensinnya di tong bisa nggak? Nggak karena mengkol kan ya belok. Dari mana kita tahu bahwa bensin ini penuh setengahnya atau kosong? Dari mana? Ada jarum indikatornya kan? Kalau di F e penuh full, kalau di E kosong. Kalau di tengah-tengah berarti setengah. Kita nggak bisa mengatakan Mobil saya full tank. Tapi jarumnya di E. Di starter tek tek tek tek tek Gak bunyi juga. Didorong, digorolongkan, anger mogok. Bohong pengakuan dia full tank. Karena indikatornya menunjukkan dia ini kosong, ya. Seperti itu gambarannya, seperti itu ilustrasinya. Wah akhlak kita indikator dari keadaan hati. Nah, takwa amalan hati. Takwa tempatnya di hati dan ini diterangkan baik oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, tapi walaupun takwa dan iman ada dalam hati akan terlihat dalam perbuatan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj 32 Wa ma yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Maka itu termasuk ketakwaan hati Disebut ketakwaan hati Berkata para ulama Adhafat taqwa ilal qulub anna haqiqatal taqwa fil qulub. Allah menyandarkan, mengaitkan takwa kepada hati dalam ayat ini karena hakikat takwa ada di dalam hati. Kedua, Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ketiga Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum litaqwa. Merekalah orang-orang yang telah Allah uji hati-hati mereka untuk bertakwa. Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang yang menunjukkan adab baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada adab yang khusus yang berbeda dengan adab kepada orang lain. Di antaranya kalau ngomong nada suaranya tidak boleh lebih tinggi daripada nada suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam loh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang spesial dan ini rules aturan dari Allah. Allah berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط a'malukum wa antum la tash'urun. Terus innalladzina disebutkan di sini yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian tinggikan nada suara kalian melebihi suara Nabi dan janganlah kalian mengeraskan suara kepada Nabi seperti Kalian mengeraskan suara kepada sebagian kalian yang lain. Nanti gugur luh amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Lihat, kekurang ajaran seorang muslim kepada Rasul sallallahu alaihi walaupun dalam bentuk lebih meninggikan suara daripada suara Nabi sallallahu alaihi walaupun isi omongannya benar tapi nadanya lebih tinggi ini sudah terlarang ini sudah menggugurkan amal-amal baik dia di mata Allah Azza wa Jalla tanpa terasa. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah sallallahu inda Rasulillah. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di hadapan Rasul sallallahu Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Merekalah orang-orang yang hati-hati mereka telah teruji untuk menjadi hati orang yang bertakwa. Orang yang berpegang teguh kepada Rasul SAW dan sunnahnya, orang itu telah mengaplikasikan ketakwaan hati. Allah menyatakan, Innaladzina yaguduna aswatahum inda Rasulillah. Orang-orang yang merendahkan suaranya, tidak lancang, tidak kurang ajar kasarnya ya, tidak berani ngangkrang kata orang Sunda Walaupun isi omongannya benar tapi najanya lebih tinggi. Apalagi, apalagi nih berani menentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelancangannya kan lebih lebih besar, lebih tinggi. Ya, itu gugur amal-amal baiknya terhapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuh. Maka salah satu wujud nyata ketakwaan hati merendahkan suara dan itu merupakan kesopanan kepada Nabi yang levelnya paling rendah. Apalagi yang levelnya lebih tinggi seperti tunduk dan patuh dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW mengikuti seluruh ajarannya wah itu lebih bagus lagi itu kadar ketakwaan yang lebih hebat lagi daripada sebelumnya ya ini menunjukkan takwa ada di dalam hati dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang itu. Selain ayat ada lagi sunnah. Hadis Nabi SAW. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim berkata Rasulullah SAW La tahasadu wa la tanajashu wa la tabagadu wa la tadabaru wa la bay'u بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم يا لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ آه، من الشر أن يحقر, أن يحقر أخاه Al-muslimu ayyakur akhahul muslim. Kulul muslim al-muslim haramun dammuhu wa maluhu wa irduhu. Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling uh, memusuhi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah sebagian kalian membeli transaksi yang sedang berlangsung yang dilakukan orang lain diserobot ya itu sedang bertransaksi kita langsung serobot saya beli lebih mahal nggak boleh seperti itu jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara seorang muslim adalah muslim eh, saudara bagi muslim yang lainnya tidak boleh mendoliminya menghinakannya ataupun merendahkannya Takwa itu ada di sini nih. Sambil berisyarat tiga kali ke dadanya, ya. Berisyarat tiga kali ke dadanya. Nabi saw ketika menerangkan takwa itu ada di sini, setelah menerangkan perbuatan lahir tentang persaudaraan bahwa persaudaraan dengan tidak saling mendengki, tidak saling memusuhi, tidak saling membenci, tidak saling membelakangi, tidak saling mendolimi sesamanya itu, itu aplikasi dari ketakwaan yang ada di sini. Ya, takwa dalam hati. Tapi mesti teraplikasi dalam perbuatan, dalam amalan. Ya, dan semua muslim haram bagi muslim yang lainnya baik darahnya, hartanya ataupun kehormatan. Darahnya haram untuk dialirkan, dilukai ataupun dibunuh. Demikian juga hartanya tidak haram untuk diambil secara tidak sah dengan cara dicopet, diperas dirampas, ditipu atau di yang sejenisnya kecuali dengan alasan yang benar seperti jual beli, hadiah menghadiahi itu ya boleh itu. Dan juga kehormatannya, tidak boleh kehormatannya direnggut dengan cara dihinakan, digibahi, difitnah dan yang sejenisnya. Itu aplikasi dari ketakwaan. Terakhir hadis kursi. Hadis kursi ini secara lebih gamblang menjelaskan bahwa ketakwaan inti dari seluruh amalan. Kata Allah dalam sebuah hadis yang panjang. Tapi nggak akan kita baca seluruhnya, hanya sebagian yang ada kaitan dengan materi kita. Di akhirat Allah SWT wa berfirman bukan di akhirat kata di dunia ini nggak ada nggak ada keterangan di akhirat di dunia ini Allah berfirman ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidi minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a wahai hamba-hambaku Seandainya manusia atau makhluk yang awal di antara kalian sampai makhluk akhir. Baik jin ataupun manusia. Seluruhnya. Bila seluruhnya ini memiliki hati setakwa-takwa hati di antara kalian. Siapa manusia yang hatinya paling takwa? Nabi Muhammad SAW. Seandainya seluruh makhluk jin dan manusia dari awal sampai akhir hatinya seperti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersih suci dari hati seperti itu lahir amalan hebat luar biasa yang nggak bisa diikuti oleh orang lain kalau sholat semalaman beliau sering saum kalau sholat tuh sampai bergemuruh dadanya karena kekhusyuannya sampai sering menangis kalau urusan harta beliau takut walaupun hanya memiliki sedikit harta beliau tidak ingin harta itu terbawa mati. Pernah kan ketika sholat, beres sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tidak biasanya beliau itu langsung berdiri, langsung pergi. Biasanya apa dulu? Wiri dulu, zikir dulu. Ini langsung pergi. Setelah pergi nggak berapa lama, datang lagi. Lalu melanjutkan zikir. Ketika melihat keheranan para sahabat, beliau menyatakan, "Ketika aku sholat, aku ingat aku masih menyimpan cincin emas di rumahku. Aku tidak mau mati dalam keadaan memiliki cincin emas itu. Makanya aku perintahkan istriku untuk mensodakohkannya." Nabi wasallam memiliki ternak seluas padang rumput yang ada di sana. Unta gitu ya, kambing. Kalau di uangkan bisa miliaran kalau zaman sekarang. Ada seorang kafir lihat si ganu kabitan ta. Kayak yang apa? Kaya yang kabita, kaya yang ingin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu suka ternak saya?" Suka. Kamu mau? Mau. Ambil semuanya. Ke orang kafir yang gak dikenal tuh. Benar ini teh. Benar diambil semua tuh. Kalau kita mah lebarnya ya? apa lebar teh? Sayang eman-eman gitu. Ke orang kafir lagi. Tapi apa efeknya? Orang ini pulang ke kampungnya lalu berkata Yohanes aslimu fa inna Muhammadan a'ta a'ta lam yakhsal faqr. Wahai manusia, masuk Islam kalian. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian orang yang tidak takut miskin sama sekali diberikan semuanya. Nah, itu karena hatinya tuh. Kata Allah, hei jin manusia dari awal sampai akhir. Kalau hati kalian sama seluruhnya, sebaik-baik hati antara kalian. Seperti hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pasti akan melahirkan amal yang hebat, semuanya itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Seluruh makhluk tunduk patuh kepada aturan Allah, nggak ngaruh kepada Allah. Tidak seumpamanya, wah kekuasaanku bertambah karena hambaku taat. Enggak. Sebaliknya, Ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Hei seluruh makhluk. Dari awal sampai akhir, jin dan manusia, seandainya kahati hati kalian, seburuk-buruk hati di antara kalian. Siapa makhluk yang hatinya paling buruk? Iblis laknatullahi alaihi umpama. Ya. Abu Jahal ya buruk, tapi masih kalah sama iblis. Seluruh jin dan manusia seperti hati iblis. Maka seluruh manusia berbuat jahat, durhaka kepada Allah Subhanahu Kata Allah itu sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan aku. Mau taat, mau maksiat. Mau bertauhid, mau syirik ya mau soleh mau salah mau melakukan amal baik atau mau melakukan kedurhakan kepada Allah nggak ngaruh bagi Allah ibadah yang kita lakukan bukan untuk kepentingan Allah tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri ya ini menunjukkan di dalam hadis kudus ini Allah hanya menyatakan apabila seluruh kalian memiliki hati setakwa, takwa hati di antara kalian. Allah menyebut takwa. Karena dari takwa ini lahir amalan yang sesuai dengan kadar ketakwaan. Ketakwaannya semakin hebat, semakin hebat amal baiknya, ya. Semakin hebat daya tahan dia dalam menghadapi seluruh godaan. Inilah penjelasan kita tentang takwa. Selesai amalan hati tentang takwa. Insya Allah pada poin berikutnya akan kita bahas amalan hati yang lain yaitu ridho. Ya, apa makna ridho dan bagaimana? Insya Allah kita akan terangkan di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada akan kita gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bagaimana mendapatkan taufik dari Allah sehingga bisa takwa, bisa berakhlak, berani minta maaf kepada yang pernah didolimi. Adakah doanya? Ya. Bagaimana caranya agar dapat hidayah sehingga bisa takwa? Pertama dengan ilmu. Ilmu itu hidayah. Baik hidayah irsyad berupa informasi, berupa pengetahuan secara teoritis maupun hidayah taufik. Ilmu itu akan memotivasi kita untuk beramal baik, untuk menjauhi dosa dan maksiat untuk meningkatkan menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Hadiri terus kajian-kajian ilmu ya. Itu yang pertama. Kedua, bergaul. Bergaulah dengan orang-orang soleh, orang-orang takwa, orang-orang yang berilmu. Agar kita terimbas, terpengaruh oleh kebaikan mereka dan terbawa-bawa berbuat baik. Sebaliknya jauhi teman-teman yang buruk akhlaknya As-sahib sahib. Sahabat itu bisa menyeret. Menyeret kepada kebaikan kalau sahabatnya baik. Menyeret kepada keburukan kalau sahabatnya buruk. Almaru 'ala dini khalili. Falyanzur ahadukum may khalil. Seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Jangan berkawan dengan sembarang orang, ya. Almaru ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Sampai ke akhirat. Kalau orang yang dicintai itu orang kafir yang dibenci oleh Allah atau ahli maksiat sampai mati dalam keadaan demikian. Di akhirat orang itu ke neraka. Maka kita yang bersahabat dengan orang itu akan sama-sama dengan mereka. Jadi pilih kawan bergaul yang baik-baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan hidayah. Bagaimana doanya? Banyak diajarkan oleh Rasul SAW. Allahumma inni as'aluka. Sesungguhnya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada engkau. Salah satunya adalah at-taqwa. Ketakwaan. Allahumma inni as'aluka at-tuqa. Yang lain-lainnya al-ghina, al-afaf dan seterusnya ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma ya Allah ati nafsi taqwa berikan ketakwaan kepada jiwaku wa zakkiha dan bersihkan jiwaku anta khairu man zakkaha engkaulah sebaik-baik pensuci jiwa anta waliyuha wa maulaha engkaulah Eh, pembimbing dan penanggung jawab dari hati ini. Ya, jadi doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak. Terakhir ya, Banyak nanya tentang ustaz lain. ya saya jawab. Hmm. Harus diketahui saya bukanlah hakim yang menentukan si Anu boleh ambil ilmunya, si Anu jangan enggak ya. Jangan bertanya tentang ustadz lain. Boleh enggak saya ngaji ke ustadz Anu apakah ilmunya boleh diambil atau tidak. Ngaji aja terus nanti dengan pengetahuan yang sampai kepada kita, kita bisa memfilter sendiri ya. Ustaz, apakah iman dan takwa sama? Apakah sama-sama bisa naik turun kadarnya? Iya. Sama tak serupa. Dan dua-duanya bisa bisa naik bisa turun. Kadar keimanan dan ketakwaan bisa naik bisa turun. Itu sudah diterangkan berdasarkan nas ayat, hadis sahih dan realita yang kita rasakan. Kadar iman, kadar takwa kita kadang naik, kadang turun, ya.